Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan dikit syarah terhadap kitab Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan atabahullah. Halaman berapa sekarang? Halaman 164. Perhatikan baik-baik yang cetakan ini, yang cetakan beda dicek sendiri. Kaitannya masalah apa? Beriman terhadap apa? Perkara ghaib, wajib hukumnya. Qala Syekh Shalal Fauzan tabahullah wa kadzalikal ghuyub al-mustaqbalah. Seperti itu pula wajibnya beriman terhadap perkara-perkara gaib yang akan datang. Berarti belum kita saksikan yang akan datang. Misal asyratus sa'ah. Contohnya seperti apa tanda-tanda hari kiamat, munculnya dajjal, munculnya Ya'juj Ma'juj, paham ya? Itu semuanya harus kita yakini. Harus kita yakini keberadaannya walaupun kita belum menyaksikannya. Kenapa demikian? Karena kalau yakinnya itu ketika menyaksikan enggak Diterima lagi terlambat sudah. Karena ketika dia meyakini aku beriman sekarang, itu posisi sudah enggak gaib lagi, itu enggak diterima lagi sudah. Paham ya? Tidak diterima lagi karena nah barakallahu fik dia apa? Baru saat itu telah dia beriman. Nah, karena Allah taala kemarin mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira." Naam. Wa may yakunu qabla qiyamis dan apa-apa yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Sebelum hari kiamat terjadi itu ada tanda-tanda terlebih dahulu. Nah, barakallahu fi ada tanda-tanda hari kiamat. Naam. Nah, itu semuanya yang disebutkan dalam as-sunnah harus kita yakini. Naam. Walaupun kita tidak menyaksikannya atau belum menyaksikannya. Wa may yakunu fi akhir zaman dan apa-apa yang akan terjadi di akhir zaman. Wa kadzalikal iman bi adzabil qabr wa na'imih. Seperti itu pula beriman kepada terhadap adab kuburan dan kenikmatannya. Kita semuanya belum merasakan karena masih hidup kan. Tapi kita yakin di dalam kuburan itu ima adat, ima kenikmatan. Harus yakin walaupun kita belum meninggal, walaupun kita nggak merasakan. Faham? Karena di dalam as-sunnah dijelaskan, eh, Al, kalau sim idabudi al-mayyit fi kubri ketika si mayit diletakkan dalam kuburannya, apa yang terjadi? Eh, atahul malakan. Didatangi dua malaikat, mungkar dan nakir. Ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Man nabiyu? Siapa nabimu? Madinuk? Apa agamamu? Ini kita yakini. Walaupun antum dan kita belum mati. Walaupun kita masih hidup. Tapi kita yakini di dalam kuburan itu ada yang namanya fitnatul qabr. Apa fitnatul qabr itu? Pertanyaan tadi itu. Paham ya? Ditanya dengan tiga pertanyaan tadi. Kalau dia bisa jawab, perhatikan ini. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Dia bisa jawab. Saat itu pula apa? Nampak kalau Nah luaskan kuburannya atau makamnya sejauh mata memandang. Subhanallah. Kalau dia menjawab, "Man rabbuk? Rabbunallah." "Man Nabiyuk, Nabiyuna Muhammad saw. alaihi wasallam." "Madinuk? Dinul Islam." Dinul Islam. Bisa jawab kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian apa lagi? Dibentangkan kasur di surga, nikmat. Kemudian tampakkan di hadapannya surga, karena si mayat senang pengen segera menikmatinya si mayat mengatakan ya Rab akimisah wahai Rabku tegakkan hari kiamat karena pengen segera pengen apa merasakan apa namanya ainul yakin atau hakul yakin namanya esan. menyaksikan dalam kuburan nikmatnya surga dia pengen segera menikmati surga tersebut bukan melihat tok pengen segera menikmatinya namanya ainul yakin atau hakul yakin namanya ingin segera menikmati hakul yakin. Karena di dunia dia sudah mendapatkan ilmunya, yakin bahwasanya ada kenikmatan. Ketika menyaksikan ditampakkan di hadapannya surga, ainul yakin. Ketika merasakan langsung namanya apa? Hakul yakin. Itu darajatul yakin, tingkatan-tingkatan keyakinan. Pertama, ilmu yakin. Kedua, ainul yakin. Ketiga, hakul yakin. Mafhum? Ketiga, hakul yakin. Naam. Kita lanjutkan dikit lagi perhatikan baik-baik barakallahu fiik. Naam, kemudian wa ma akhbara anhu sallallahu alaihi dan apa saja yang Rasulullah kabarkan tentang apa? Tentang perkara fitnah kubur atau yang semisalnya itu semuanya wajib kita imani. Kadzalika iman bil yaumil akhir. Seperti itu pula beriman terhadap apa hari akhirat. Mulai hari dibangkitkan manusia semua dikumpulkan. Nah barakallahu fiik dalam kondisi apa kemarin? Dikumpulkan dalam kondisi apa? dalam kondisi telanjang tanpa beralas kaki sendiri-sendiri tanpa berkhitan yusharun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla hadisnya siapa itu Abdurrahman hadisnya siapa Aisyah Allah anha muttabun alaih nanti semua manusia dikumpulkan di mana di padang mahsyar dalam kondisi tanpa beralas kaki telanjang tanpa berkhitan dan meriwayat buhma sendiri-sendiri. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa? Ar-rijal wan nisa jami'an?" Wahai Rasulullah, laki-laki dan wanita semuanya berkumpul di situ yang dulu ba'dhum mila ba'd, sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lainnya. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Ya Aisyah, al-amru asyad min an yang dulu mila ba'd." Wahai Aisyah, perkaranya lebih ngeri. Enggak sempat lagi sudah melihat aurat sebagian lainnya, enggak sempat sudah. Itu harus kita yakini juga. Berikutnya, wa mayakunu fi dan apa yang terjadi dari akhirat harus kita yakini. Wal imanu bil ba'ti wan nusur dan beriman terhadap hari kebangkitan dan hari dikumpulkan semua manusia harus kita imani juga. Siapa yang tidak beriman hari kebangkitan? Siapa mereka orang-orang yang tidak beriman hari kebangkitan? Orang-orang kafir. Dalilnya Orang-orang kafir nggak beriman dengan kebangkitan. Mereka mengatakan kita nggak akan dibangkitkan. Dibantah Allah Taala pasti dibangkitkan. Jadi tanyai, dikabar tentang apa yang dulu mereka kerjakan di dunia. Jelas ayatnya. Naam ahsanta barakallahu fiik. Za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna nabi la tunabba'unna bima 'amiltum dzalika 'ala Allahi yasir. Dibangkitkan semuanya wal imanu bil jannati wan nar dan beriman dengan surga dan neraka. Sudah ada belum sekarang surga dan neraka itu, Umar? Sudah ada. Faham ya? Nah, dalilnya mana dalilnya? Kisah Isra dan Mi'raj, yaitu Mi'raj ketika Rasulullah naik nam ke langit yang tujuh. Faham ya? Ke atas langit yang tujuh. Nah, Isra perjalanan malam hari dari mana? Maka ke Palestina, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat lagi harus kita imani surga dan neraka sudah ada. Kullu dzalika dakhilun bil iman bil ghaib. Itu semuanya barakallahu fi masuk dalam apa? Dalam kaitannya beriman dengan perkara ghaib. Balil imanu billahi azza wa jalla dakhilun fil iman bil ghaib. Bahkan beriman kepada Allah taala masuk dalam apa? Beriman terhadap perkara ghaib. Li'annana lam narallah azza wa jalla. Dikarenakan kita itu enggak melihat Allah taala, belum melihat Allah taala. Tapi mungkin enggak dilihat Allah taala itu mungkin enggak? Kapan itu? Bukan sekarang, di dunia nggak mungkin karena manusia nggak diberikan kekuatan untuk melihat Allah Taala. Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, ketika minta untuk diperlihatkan, Allah Taala cuma mengatakan apa? Lihat ke arah bukit atau gunung itu. Kalau gunung itu tetap dalam posisinya, nggak berubah sama sekali, kamu akan bisa melihatku, kata Allah Taala. Ya kan? Dengan semakna artinya seperti itu. Kemudian apa barakallahu Ternyata ketika baru nampakkan saja gunung tadi hancur, Nabi Musa AS langsung pingsan, jatuh pingsan. Paham? Yang menunjukkan belum diberi kemampuan itu ya. Tapi kita yakin harta iman yang Allah Ta'ala itu ada. Dan bisa dilihat. Wa ma amana bihi itimadan ala ayatihi al-kauniyah wa ayatil quraniyah wa akhbari rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Masya Allah. Agar tapi kita beriman kepada Allah Ta'ala bersandarkan terhadap ayat-ayat kauniyah. Apa ayat kauniyah itu? Dari Telawati. Apa ayat kauniyah itu? Tanda-tanda yang sifatnya kaitannya dengan apa alam? Semesta itu ayat kauniyah namanya. Kejadian-kejadian alam semesta, paham ya? Ada lautan, ada daratan, ada langit menunjukkan adanya pencipta. Al-ba'rah dulu alal ba'ir, kotoran unta menunjukkan ada untanya. Paham ya? Kemudian alam semesta yang seluas ini barakallahu fikum menunjukkan ada zat yang mencipta. Ayat Allah Subhanahu taala. Dan juga tanda-tanda yang lain dari Al-Qur'an dan kabar-kabar para rasulnya alaihi wasallam Na'am barakallahu fikum seperti itu. Ada pun berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang barakallahu fiik. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.